Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila الدين Amma ba'd Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT Yang telah mempertemukan kita kembali Pada sore hari ini Dalam rangka Bersama-sama menuntut ilmu dan semoga Allah SWT memudahkan kita untuk bisa memahami agamanya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang keutamaan kota Madinah dan juga adab-adab berziarah di kota ini. Kota Madinah adalah kota yang cukup lama dan yang pertama kali menetap di kota ini adalah orang-orang Yahudi yang mereka datang ke sini di awal abad Masehi. Kemudian setelah itu barulah datang orang-orang Arab yang berasal dari Yaman setelah pecahnya bendungan Ma'rib dan mereka datang ke sini pada awal abad yang ketiga Masehi dan hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi yang telah tinggal sebelumnya orang-orang Aus mereka bertetangga dengan dua kabilah Yahudi yaitu Bani Quraidah dengan Bani Nadir. Adapun suku Al-Khazraj maka bertetangga dengan Bani Qainuqa. Dan nama kota ini di zaman jahiliyah adalah Yathrib Berasal dari kata At-Tathrib Yang artinya adalah celaan Dan nama Yathrib ini Telah Allah kekalkan di dalam Al-Quran Dalam sebuah ayat Wa idqalat ta'ifatum minhum Ya ahla Yathrib La muqamalakum farji'u Ketika sekelompok dari mereka yaitu orang-orang munafikin berkata kepada orang-orang yang beriman ketika terjadi perang Khandaq dan kaum muslimin dikepung oleh orang-orang musyrikin dan juga orang-orang Yahudi yang datang dari luar Madinah mereka mengatakan ya ahla Yathrib Wahai penduduk Yathrib Maksudnya adalah orang-orang yang beriman Yang tinggal di kota Madinah ini Mereka menggunakan nama yang lama Yaitu Yathrib Ya ahla Yathrib La muqamalakum farji'u Tidak ada kesempatan bagi kalian untuk menang Maka hendaklah kalian pulang ke rumah kalian masing-masing Ini adalah ucapan orang-orang munafik untuk menurunkan semangat berperang dari orang-orang yang beriman. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah di kota ini, maka beliau merubah nama Yathrib menjadi kota Al-Madinah. Menjadi kota Al-Madinah. Beliau SAW mengatakan, Umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna Yathrib wa al-Madinah Aku diperintahkan untuk hijrah ke sebuah daerah yang memakan daerah-daerah yang lain Ada yang mengatakan daerah tersebut akan mengalahkan daerah-daerah yang lain Yaquluna Yathrib Mereka mengatakan Kota ini adalah Yathrib Wahia Al-Madinah Dan dia adalah Al-Madinah Beliau SAW merubah kota Yathrib ini Menjadi kota Al-Madinah Dan nama Al-Madinah Allah juga kekalkan di dalam Al-Quran Di empat ayat di dalam Al-Quran Di antaranya adalah firman Allah SWT Yaquluna la'ir raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzan dan mereka berkata yaitu orang-orang munafik seandainya kami kembali ke Madinah kemudian di dalam firman Allah yang lain wa mimman haulakum minal a'rab munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'alan nifaq dan ada sebagian atau ada di sekitar kalian dari orang-orang Arab Badui yang mereka adalah orang-orang munafik. Wa min Madinah dan ada di antara orang-orang munafik tersebut termasuk penduduk Madinah. Wa min Madinah. Ini adalah termasuk ayat yang di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kota Al-Madinah dengan namanya yang baru yaitu Al-Madinah. Dan di zaman sekarang Kota ini dikenal dengan Al-Madinatul Munawwarah Kalimat Al-Munawwarah Ini adalah tambahan Yang artinya adalah Yang disinari Maksudnya adalah Disinari dengan cahaya Islam Dan nama ini yaitu Al-Madinah Al-Munawwarah Ini banyak dipakai di zaman sekarang Adapun di zaman dahulu maka para ulama di dalam kitab-kitab mereka lebih banyak menggunakan kalimat Al-Madinah atau Madinatun Nabi atau Al-Madinah An-Nabawiyah atau Madinatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat Al-Madinah Al-Munawwarah ini baru banyak dipakai di zaman sekarang kita ini. Kota Al-Madinah ini memiliki keutamaan yang banyak terutama setelah hijrahnya Rasulullah SAW di kota ini. Di antaranya yang pertama Allah SWT telah menjadikan kota Al-Madinah ini sebagai salah satu dari tanah haram. Yang pertama adalah kota Mekah. Di dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda Inna Ibrahim harrama Makkata Wa inni haramtul Madinah Sesungguhnya Ibrahim Telah mengharamkan kota Mekah Dan aku telah mengharamkan kota Al-Madinah Kalimat beliau Mengharamkan di sini Maksudnya adalah menampakkan keharaman Menampakkan keharaman Karena yang mengharamkan yang sebenarnya Yang hakikatnya adalah Allah SWT Adapun para nabi dan rasul Maka tugas mereka hanya menyampaikan Dan yang dimaksud dengan mengharamkan di sini adalah menampakkan Keharaman Dua tanah haram ini Di antara manusia Dan tanah haram Kota Madinah ini Memiliki batas-batas Yang sudah ditentukan oleh syariat Di antaranya yang tercantum di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Inni haramtu Ma baina Labatai al-Madinah Ayuqta'a Aidahuha au yuqtala sayduha. Beliau mengatakan sesungguhnya aku telah mengharamkan apa yang ada di antara dua labah kota Al-Madinah. Yang dimaksud dengan labah adalah lahar dingin. Karena di sebelah timur dan juga barat kota Madinah di zaman dahulu ini adalah lahar dingin sebelah timur dinamakan dengan Waqim sedangkan sebelah barat dinamakan Al-Wabirah. Dan kedua nama ini sampai sekarang masih ada. Beliau mengatakan, aku telah mengharamkan di antara dua labah ini. Yaitu antara Waqim dengan Al-Wabirah. Ini adalah batas tanah haram sebelah timur dan juga sebelah barat. Adapun tanah haram atau batas tanah haram sebelah utara dan sebelah selatan Sebelah utara adalah Bukit Thaur Yang ada di sebelah belakang Gunung Ohod Yang, yang jaraknya kurang lebih 6 kilo dari masjid ini Ke arah utara Kemudian batas selatan adalah Bukit Air yang letaknya kurang lebih dekat dengan Miqat Bi'r Ali setelah Miqat. Ini adalah batas antara atau batas utara dan juga batas selatan dari tanah haram. Beliau SAW mengatakan Al-Madinatu haramun Ma baina airin ila thaur Kota Madinah Itu adalah tanah haram antara Bukit Air sampai Taur. Ini adalah batas-batas tanah haram. Sudah ditentukan oleh syariat dan untuk di zaman kita sekarang ini tidak semua kota Madinah termasuk tanah haram. Ada sebagian kota Madinah dengan adanya perkembangan kota yang di luar tanah haram jadi tidak semua orang yang tinggal di Madinah Mereka tinggal di tanah haram Ada sebagian mereka Yang tinggal di tanah haram Dan ada sebagian mereka yang tinggal Di luar tanah haram Di antara hukum-hukum yang berkenaan dengan tanah haram Adalah kita tidak boleh Memotong Pohon-pohonan yang ada di sini Beliau mengatakan Ayyuqta'a idhahuha dilarang untuk dipotong pohon-pohonan yang ada di tanah haram. Dan jadi masuk dengan tanah haram atau pohon-pohonan di sini adalah pohon-pohonan yang ditumbuhkan oleh Allah Swt tanpa ada campur tangan manusia. Adapun tanam-tanaman dan juga pohon-pohonan yang ditanam oleh manusia maka ini tidak mengapa untuk dipotong seperti yang ditanam di taman-taman atau di pinggir-pinggir jalan maka ini tidak masalah untuk dipotong demikian pula dilarang kita di tanah haram ini untuk berburu hewan yang ada di tanah haram baik itu berupa burung maupun hewan yang lain Di antara keutamaan kota Al-Madinah ini Yang kedua bahwasanya Rasulullah SAW pernah mendoakan kota ini dengan barokah. Beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi thamarina, wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Ya Allah, berkailah untuk kami di dalam buah-buahan kami. Jadi buah-buahan yang ada di kota Madinah telah didoakan oleh Rasulullah SAW dengan barokah. Kemudian beliau mengatakan wa barik lana fi madinatina. Dan berkailah untuk kami di dalam kota Madinah kami ini. Wa barik lana fi sa'ina dan berkailah untuk kami di dalam sa' kami dan juga mud kami Sa' dan juga mud Ini adalah ukuran Kalau di zaman kita adalah kilo Maka di zaman dulu Ukuran untuk menimbang Sebuah makanan Seperti misalnya korma dan juga yang lain Atau gandum Ini dengan menggunakan sa' atau mud Beliau mengatakan Allahumma barik lana fisa'ina Ya Allah berkailah untuk kami di dalam sok kami Artinya satu sok di kota Madinah ini Lebih berkah daripada satu sok di tempat yang lain Dengan doa Rasulullah SAW Dan yang dimaksud dengan al-barakah Ziyadatul khair wa thabatuhu Yang dimaksud dengan barakah Adalah tambahnya kebaikan Dan juga langgengnya kebaikan tersebut jadi beliau sallallahu alaihi wasallam telah berdoa kepada Allah semoga Allah menambah kebaikan di kota Madinah ini. Tambahan kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Dan juga berdoa kepada Allah supaya kebaikan tersebut langgeng ada di kota Madinah ini. Ini adalah termasuk keutamaan kota Madinah. Di antara keutamaannya beliau sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan umatnya untuk tinggal di kota Madinah ini dan meninggal di kota Madinah ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyaf'al atau falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk tinggal atau untuk meninggal di kota Madinah ini maka hendaklah dia meninggal di kota Madinah ini karena sesungguhnya aku akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal di kota Madinah ini ini adalah dorongan dari beliau SAW kepada umat Islam untuk tinggal di kota Madinah ini meskipun terkadang keadaan dia dari segi ekonomi mungkin lebih jelek atau lebih buruk daripada kalau dia tinggal di kota yang lain. Beliau SAW mengatakan, barang siapa di antara kalian yang bisa meninggal di kota Madinah ini, maka adalah dia meninggal di kota Madinah ini. Janji beliau, beliau akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal di kota Madinah ini. Ini adalah beberapa keutamaan dari kota Madinah dan di sana masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Kita cukupkan tiga dari keutamaan-keutamaan tersebut. Masuk kita kepada poin yang selanjutnya yaitu tentang adab-adab berziarah di kota Madinah ini. Disyariatkan bagi orang yang sudah dimudahkan datang ke kota Madinah ini untuk berziarah ke lima tempat yang terdiri dari dua masjid dan tiga kuburan. Dua masjid adalah Masjid Nabawi, kemudian yang kedua adalah Masjid Kuba. Adapun tiga kuburan, maka kuburan Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya yaitu Abu Bakar dan Umar. Kemudian yang kedua adalah kuburan Baqi Kemudian yang ketiga adalah kuburan syuhada Uhud Ini adalah lima tempat Yang disyariatkan bagi seorang yang sudah dimudahkan untuk datang ke kota ini Untuk berziarah ke lima tempat ini Yang pertama adalah Masjid Nabawi Masjid Nabawi Ini adalah masjid yang kedua Yang dibangun oleh Rasulullah SAW Beliau membangun masjid ini Di awal ketika beliau Memasuki kota Madinah Pada bulan Rabiul Awal Pada tahun pertama Hijriah Beliau masuk ke kota Madinah ini Dan yang pertama kali beliau lakukan Adalah menentukan akan di mana dibangun masjid beliau Beliau membangun masjid ini bersama para sahabat radhiyallahu anhum selama 12 hari dalam sebuah riwayat. Kemudian ukuran pertama saat dibangunnya masjid ini adalah 30 meter dikali 35 meter. Dan selama 16 bulan yang pertama semenjak beliau datang ke kota Madinah ini, masjid ini menghadap ke Masjidil Aqsa. Karena saat itu kiblat kaum muslimin adalah Masjidil Aqsa. Baru setelah itu pada tahun 2 Hijriah ada perintah untuk berpindah atau memindah kiblat ke Ka'bah. Sehingga mulai saat itu beliau dan juga para sahabat radhiyallahu anhum menghadap ke kiblah yaitu ke Ka'bah di dalam salat mereka. Dan Masjid Nabawi Ini adalah Tujuan utama Kita datang ke kota Madinah ini Kalau kita ditanya tujuan utama Kita berziarah ke kota Madinah Maka jawaban yang benar Adalah untuk berziarah ke Masjid Nabawi Dalilnya adalah sabda Nabi SAW La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh berpayah-payah bepergian untuk beribadah di sebuah tempat kecuali ketiga masjid. Al-Masjidil Haram wa Masjid Hadza wal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram dengan dan masjidku ini yaitu Masjid Nabawi. Yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Hadis ini sahih dari Abu Hurairah radhiallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menunjukkan kepada kita bahwasanya tujuan utama kita datang ke kota Madinah ini adalah untuk melakukan sholat di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis beliau SAW mengabarkan kepada kita tentang keutamaan orang yang sholat di masjid Nabawi. Beliau mengatakan Salatun fi masjid hadha Khairun min alfi salatin fi masiwahu Illa al-masjidil haram Illa al-masjidil haram Salat sekali di, di masjidku ini Lebih baik daripada seribu kali Salat di masjid yang lain Kecuali di masjidil haram Salat sekali di masjidku ini Lebih baik daripada seribu kali Sholat di masjid yang lain Kecuali di masjidil haram Hadis ini sahih Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah Al-Masjidil Haram Sholat sekali di sana lebih baik daripada Seratus ribu kali Sholat di masjid yang lain Adapun Masjidil Aqsa Maka hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya sholat sekali di sana Itu lebih baik daripada 250 kali Sholat di masjid yang lain Ini Al-Masjidul Aqsa 250 Masjid Nabawi 1000 Adapun Masjidil Haram Maka sampai 100 ribu Dan ini menunjukkan kepada kita tentang Rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semua Dengan amalan yang sedikit Allah lipat gandakan Satu kali sholat di masjid ini lebih baik daripada seribu kali sholat di masjid yang lain. Dan tentunya ini adalah sebuah kesempatan yang emas dan keberuntungan yang besar kita dimudahkan untuk bisa sholat di masjid Nabawi ini. Dan betapa butuhnya kita dengan banyaknya pahala dan juga ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di hari kiamat yang namanya hasanat pahala kebaikan dan juga sayiat dosa-dosa ini akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang timbangan amalan kebaikannya itu lebih berat daripada timbangan kejelekannya, maka dia yang akan selamat. yang akan beruntung dan akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya dan berat timbangan kejelekannya, maka orang seperti ini yang celaka. Allah SWT mengatakan, فَأَمَّا مَنْ تَقُلَتْ fi فَهُوَ فِي عِيشَةِ amma وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ fa ummuhu هَاوِيَةِ وَمَا ma مَا هِيَةِ narun حَامِيَةِ Dan adapun orang yang berat timbangannya, maka dia berada di dalam kehidupan yang menyenangkan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya maka dia tempat kembalinya adalah hawiyah tahukah kamu apakah itu hawiyah narun hamiyah yaitu neraka yang menyala-nyala ini menunjukkan tentang betapa butuhnya kita dengan amal kebaikan terlalu sedikit amal yang kita lakukan dibandingkan dengan para pendahulu kita dan terlalu banyak sayyiat dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu kedatangan kita ke kota Madinah ini hendaklah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan atau dengan melakukan salat di Masjid Nabawi ini untuk meraih pahala yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya Solat sekali di Masjid Nabawi ini lebih baik daripada seribu kali Sholat di masjid yang, di masjid yang lain Kecuali di Masjidil Haram Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya keutamaan seribu kali lipat Ini mencakup sholat fardu dan juga sholat sunnah Jadi bukan hanya sholat fardu saja Dan bukan hanya sholat sunnah saja Tapi mencakup kedua-duanya Karena beliau SAW mengatakan sholatun fi masjidi Solat sekali di masjidku ini Beliau tidak mengikat dengan solat fardu Dan juga tidak mengikat dengan solat sunnah Tapi beliau mengatakan sholatun Solat sekali Ini menunjukkan bahwasanya ini adalah mutlak Artinya mencakup solat fardu Maupun solat sunnah Solat asar yang tadi kita lakukan Pahalanya lebih baik daripada seribu kali Solat asar Di masjid yang lain dan kalau kita sholat Ba'diyah maghrib misalnya nanti Maka itu lebih baik daripada Sholat Ba'diyah maghrib Atau seribu kali Sholat Ba'diyah maghrib di masjid yang lain Kemudian yang perlu kita ketahui bahwasanya keutamaan ini yaitu seribu kali lipat Ini bukan hanya mencakup masjid yang asli Yang dibangun oleh Rasulullah SAW Yang tadi kita katakan ukurannya 30 kali 35 meter. Dan beliau sempat memperluas masjid beliau pada tahun 7 Hijriah setelah perang Khaybar sehingga menjadi 50 meter kali 50 meter. Keutamaan seribu kali lipat ini tidak hanya mencakup masjid yang asli yang ada di zaman Rasulullah SAW, akan tetapi juga mencakup masjid yang merupakan perluasan. Dan Masjid Nabawi ini sudah sembilan kali diperluas Perluasan yang pertama adalah di zaman Rasulullah SAW Kemudian yang kedua adalah di zaman Umar bin Khattab Kemudian perluasan yang ketiga Di zaman Uthman bin Affan Kemudian di zaman Walid bin Abdul Malik Dan seterusnya Kemudian yang kesembilan kalinya adalah 20 tahun yang lalu Di zaman Raja Fahad Rahimahullah dimulai perluasan ini pada tahun 1985 dan diakhiri pada tahun 1994. Jadi pembangunan saat itu memakan waktu 9 tahun. Itu adalah perluasan yang terakhir. Dan kita saat ini berada di dalam perluasan tersebut. Jadi keutamaan seribu kali lipat ini bukan hanya mencakup masjid yang asli yang ada di sana, akan tetapi mencakup masjid yang asli dan juga yang perluasan. Dalilnya karena Umar bin Khattab radhiallahu anhu khalifah yang kedua dan juga khalifah yang ketiga yaitu Uthman bin Affan mereka telah memperluas Masjid Nabawi ini ketiga arah yaitu ke arah selatan, ke arah kiblat, kemudian ke arah barat dan juga ke arah utara. Seandainya masjid yang merupakan perluasan tidak termasuk atau tidak mendapatkan seribu kali lipat ini saya mereka tidak akan memperluas Masjid Nabawi ini ke arah selatan yaitu ke arah kiblat kenapa demikian karena arah kiblat di situ ada posisi imam seorang pemimpin solat. Demikian pula di arah kiblat ini ada soft yang pertama yang merupakan sebaik-baik soft Seandainya perluasan ini tidak mengambil hukum yang asli, niscaya Umar bin Khattab dan juga Uthman bin Affan tidak akan memperluas Masjid Nabawi ini ke arah selatan. Supaya apa? Supaya imam dan juga soft yang terbaik tetap mendapatkan pahala seribu kali lipat. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya perluasan Masjid Nabawi ini mengambil hukum yang asli. Demikian pula pendapat yang benar bahwasanya halaman Masjid Nabawi ini juga mengambil hukum masjid. Artinya barang siapa yang sholat di halaman Masjid Nabawi Maka insya Allah dia akan mendapatkan seribu kali lipat Dan para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini Ada di antara mereka yang mengatakan halaman masjid Nabawi ini tidak termasuk Masjid Artinya tidak mendapatkan seribu kali lipat Dan ada di antara mereka yang mengatakan Masuk di dalam hukum masjid Yang mengatakan bahwasanya itu Atau halaman masjid ini termasuk hukum masjid Karena halaman masjid Nabawi Ini ada pagarnya Selama sebuah halaman masjid ini dipagari Maka halaman tersebut Mengambil hukum masjid Dan ini yang dikuatkan oleh Sebagian guru-guru kita di sini Mereka mengatakan bahasanya Orang yang sholat di masjid Atau di halaman masjid Nabawi Insya Allah dia akan mendapatkan Pahala seribu kali lipat Cuma nasihat kita pribadi Kepada jamaah sekalian Selama di dalam masjid ini masih ada tempat yang kosong Maka janganlah kita sholat di luar Kenapa? Karena yang demikian itu lebih Menghilangkan keraguan yang ada di dalam diri kita Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kita keluar dari khilaf para ulama Kemudian yang ketiga Kita melaksanakan sunnah Yaitu memenuhi sof yang pertama terlebih dahulu Daripada sof-sof yang terakhir jadi selama kita masih bisa masuk ke dalam Dan sholat di dalam masjid Maka kita masuk ke dalam Baik laki-laki maupun wanita Kemudian di dalam Masjid Nabawi ini Ada sebuah tempat Yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya tempat tersebut adalah Taman di antara taman-taman surga beliau mengatakan ma baina baiti wa mimbari Raudhatun min riyadil jannah Antara rumahku dengan mimbarku Adalah taman Di antara taman-taman surga Hadis ini sahih Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Para ulama berbeda pendapat tentang Makna dari hadis ini Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya Tempat tersebut Yang dinamakan dengan Raudhah Kelak akan dipindahkan ke dalam surga ini adalah pendapat sebagian ulama dan yang lain mengatakan bahasanya maksudnya disunahkan kita untuk mengerjakan sebagian ibadah di dalam tempat tersebut. Di antaranya adalah solat sunnah dan juga membaca Al-Quran dan bertikir kepada Allah Swt. Adapun solat fardu maka tetap disunahkan dikerjakan pada saf yang pertama. Karena beliau mengatakan khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah saf yang pertama. Kemudian disyaratkan ketika kita ingin sholat sunnah di raudhah ini dengan syarat tidak mendolimi orang lain atau mendolimi diri sendiri. Jadi untuk sholat di sana disyaratkan kita tidak memudarati diri sendiri dan juga tidak memudarati orang lain. Karena beliau SAW mengatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh kita memudarati diri sendiri dan juga tidak boleh memudarati orang lain. Dan sholat di sana yaitu di raudhah ini hukumnya sunnah. Adapun memudarati orang lain hukumnya haram. Tidak boleh seorang muslim hanya karena ingin melakukan sesuatu yang sunnah yang dianjurkan, kemudian dia melanggar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dimudahkan untuk datang ke sana, silahkan kita sholat di sana. Tapi seandainya tidak dimudahkan, maka jangan kita memaksa diri dengan mendolimi diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian yang selanjutnya tersebar di kalangan kaum muslimin bahwasanya orang yang sampai di kota Madinah ini maka disunahkan dia untuk mengerjakan apa yang dinamakan dengan solat arba'in yaitu solat selama 40 waktu dikerjakan di Masjid Nabawi ini mereka berdalil dengan sebuah hadis yang berbunyi man shalla fi masjidi hadza arba'ina salatan la tafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa najatan minal adab wa bari'a minan nifaq. Yang artinya barang siapa yang salat di masjidku ini 40 salat tidak pernah ketinggalan satu salat pun maka ditulis baginya kebebasan dari neraka, keselamatan dari adab, dan terbebas dari kenifakan. Hadis ini hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnad beliau. Dan di dalam sanadnya ada seorang rawi yang majhul yang bernama Nubaid ibnu Amr. Dan beliau telah dihukumi oleh para ulama sebagai seorang rawi yang majhul. Artinya seorang rawi yang tidak diketahui keadaannya. Apakah dia adalah seorang yang thiqah Yang terpercaya Ataupun tidak Dan sebuah hadis yang sanatnya Demikian keadaannya Maka hadis tersebut adalah hadis yang do'if Sanatnya adalah sanat yang do'if Yang lemah Sehingga tidak boleh Dijadikan pegangan Oleh karena itu seorang muslim Ketika dia datang di kota Madinah ini Silahkan dia memperbanyak Sholat di Masjid Nabawi ini bukan dengan dasar hadis yang doif tadi akan tetapi dengan dasar hadis yang sahih yang tadi kita sebutkan salatun fi masjid hada khairun min alfi salatin fi masiwahu Illal illa al masjidil haram salat sekali di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali salat di masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram. Ini adalah dasar kita untuk memperbanyak salat di Masjid Nabawi ini dengan tanpa membatasi bilangan dengan 40, 30 atau 50 atau dengan bilangan yang lain. Kemudian tempat yang kedua yang disyariatkan untuk diziarahi adalah Masjid Kuba. Masjid Kuba ini lebih dulu dibangun daripada Masjid Nabawi. Ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau SAW Sebelum beliau datang ke kota Madinah ini Beliau selama beberapa hari Mampir di desa Kuba Yang letaknya kurang lebih 5 km Ke arah selatan Beliau tinggal di sana beberapa hari Ada yang mengatakan 5 hari Dalam sebuah riwayat Dan ada yang mengatakan 14 hari Dan selama di sana Beliau membangun Fondasi Masjid Kuba dan juga dibantu oleh para sahabat yang lain. Setelah itu baru beliau melanjutkan perjalanan menuju ke kota Madinah ini. Jadi Masjid Kuba ini lebih dulu dibangun daripada Masjid Nabawi. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW adalah Masjid Kuba. Tidak kita katakan Kuba adalah masjid yang pertama kali dalam Islam. Karena sebelum beliau SAW sampai ke kota Madinah ini para sahabat sudah banyak yang terlebih dahulu hijrah ke kota Madinah Dan mereka sudah mendirikan masjid Mereka sudah mendirikan masjid Oleh karena itu kalimat yang benar bahwasanya Masjid Kuba Ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW Adapun masjid yang pertama kali di dalam Islam Maka bukan Masjid Kuba karena sekali lagi sebelum beliau SAW sampai ke kota ini, kota Madinah, para sahabat sudah terlebih dahulu datang ke kota Madinah dan mereka melakukan sholat di masjid-masjid. Masjid Kuba ini telah disebutkan isyaratnya oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, La masjidun usisa alat taqwa min awali yaumin ahakku antakumafih fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mengatakan sungguh masjid yang dibangun pondasinya dari hari yang pertama di atas ketakwaan itu lebih berhak untuk engkau sholat di dalamnya karena di dalamnya ada orang-orang yang mereka cinta atau senang untuk membersihkan diri mereka dan Allah mencintai orang-orang yang senang membersihkan diri. Ayat ini turun berkenaan dengan masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik yang tujuannya adalah untuk memecah belah kaum muslimin. Dan saat itu masjid orang-orang munafik ini berada di dekat Masjid Kuba. Berada dekat dengan Masjid Kuba. Tujuan mereka adalah untuk memecah belah kaum muslimin Dan mereka itu orang-orang munafik Berusaha untuk mengundang Rasulullah SAW Datang ke masjid mereka Supaya beliau sholat di dalam masjid mereka ini Tapi Allah SWT maha tahu Dan Allah mengetahui bahasanya masjid tersebut Tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah SWT Tapi tujuannya adalah untuk membuat kerusakan di permukaan bumi maka Allah SWT melarang Rasulullah SAW untuk sholat di sana. Allah mengatakan, لا takum fihi abadan. Janganlah engkau sholat di dalam masjid mereka selama-lamanya. La masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahakku antakuma fih. Sungguh, masjid yang dibangun dari awalnya di atas ketakwaan kepada Allah SWT, itu lebih berhak untuk engkau sholat di dalamnya. Maksudnya adalah Masjid Kuba Dan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis Beliau mengabarkan kepada kita tentang pahala Orang yang sholat di Masjid Kuba Beliau mengatakan Man tatahara fi baitihi Thumma ata masjid Kuba Fasalla fihi salatan Kana lahu ka ajri umrah Barang siapa yang bersuci dari rumahnya Kemudian datang ke Masjid Kuba dan sholat di dalamnya sebuah sholat maka dia mendapatkan pahala umrah. Di sholat sekali di sana di dalam masjid Kuba itu akan mendapatkan pahala umrah. Dan ini adalah sebuah keberuntungan yang besar dan pahala yang besar bagi orang yang sholat di masjid Kuba. Abdullah bin Umar menceritakan radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW dahulu mendatangi Masjid Kuba setiap pekan baik dengan berjalan kaki maupun dengan naik kendaraan fasalla fihi raka'atain kemudian salat di sana dua rakaat ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW selain beliau memerintahkan kita dengan ucapan beliau beliau juga mempraktekkan sendiri setiap pekan beliau datang ke sana untuk sholat di Masjid Kuba mendapatkan pahala yang tadi kita sebutkan. Dan pahala umrah ini mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah. Bukan hanya sholat sunnah saja. Karena beliau mengatakan di dalam hadis tadi, fasal fihi sholatan. Kemudian dia sholat di sana sebuah sholat. Dan di sini adalah mutlak, mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah dan tidak ada keharusan kita datang ke Masjid Kuba pada hari Sabtu. Ucapan Abdullah bin Umar Karena Rasulullah SAW Ya'ti Masjid Kuba Kulla sabtin Setiap Sabtu Yang dimaksud dengan sabt Di dalam hadis beliau ini Adalah pekan Bukanlah yang dimaksud Hari Sabtu yang datang setelah hari Jumat Ucapan beliau kulla sabatin artinya adalah setiap pekan dan bukan setiap Sabtu yaitu hari yang datang setelah hari Jumat. Karena di dalam bahasa Arab kalau yang dimaksud adalah hari Sabtu yang datang setelah hari Jumat maka menggunakan al sebelum sabat yaitu as-sabatu. Ini adalah hari setelah hari Jumat. Tapi kalau tidak menggunakan al maka yang dimaksud adalah setiap pekan Artinya ziarah ke sana tidak harus pada hari Sabtu Boleh pada hari Ahad, hari Senin Atau pada hari-hari yang lain Dan insya Allah kita akan mendapatkan Pahala umrah Kemudian yang selanjutnya Atau tempat yang selanjutnya Yang disyariatkan Menurut sebagian ulama Untuk diziarahi adalah Kuburan Rasulullah SAW dan juga dua orang sahabatnya yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu mereka mengatakan disunahkan atau disyariatkan untuk diziarahi karena dahulu ada sebagian sahabat yaitu Abdullah bin Umar anaknya Umar bin Khattab berziarah ke makam Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar dan juga Umar. Adapun kalau kita ditanya Apakah Rasulullah SAW pernah memerintahkan kita Untuk berziarah ke makam beliau Maka sebagian ulama tidak ada mengatakan Bahasanya tidak ada perintah Akan tapi mereka mengatakan disyariatkan Karena pernah dilakukan oleh para atau sebagian sahabat Atau lebih tepatnya mereka mengatakan Diperbolehkan diperbolehkan kita berziarah ke makam Rasulullah SAW karena hal ini pernah dilakukan oleh seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar. Akan tapi mereka atau sebagian mereka mengatakan disunahkan atau diperbolehkan bagi orang yang baru datang dari safar. Karena dulu Abdullah bin Umar beliau berjarah ke makam Rasul ketika beliau datang dari safar datang dari bepergian, datang dari luar kota Medina, datang ke sini. Setelah melakukan sholat di Masjid Nabawi, beliau berziarah ke makam Rasulullah SAW. Sehingga Imam Malik bin Anas, imam kota Medina saat itu, beliau mengatakan demikian. Bahkan beliau mengatakan, ziarah ke makam Rasulullah SAW ini makruh bagi orang yang ada di dalam kota Madinah. Adapun orang yang baru datang dari luar seperti seorang penziarah yang datang dari luar kemudian datang ke kota Madinah, maka diperbolehkan bagi mereka untuk berziarah berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar radhiallahu anhu. Ini adalah ucapan para ulama mereka mengatakan demikian. Dan Rasulullah SAW dikuburkan di dalam rumah Aisyah atau di kamar Aisyah radhiallahu anha pada tahun 11 Hijriah. Dua tahun kemudian dikuburkan Abu Bakar As-Siddiq dan dikuburkan di belakang beliau. Sepuluh tahun kemudian meninggal Umar bin Khattab dan dikuburkan di belakang kuburan Abu Bakar As-Siddiq. Tiga orang ini berada di dalam kamar Aisyah radhiallahu anha. Bagaimana cara kita berjarak ke sana? Kita datang dari arah depan Kemudian menghadap ke kuburan Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya Seraya mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum ya Abu Bakar Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum ya Umar Warahmatullahi wabarakatuh Ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar Ketika beliau datang berziarah Menyebutkan satu persatu Menyebutkan Rasulullah SAW Menyebutkan Abu Bakar Dan menyebutkan Bapak beliau Kemudian di sini Perlu kita ketahui bahasanya Ada beberapa perkara yang kadang Dilakukan oleh sebagian jamaah Dan ini dilarang Ketika kita berziarah ke makam Rasulullah SAW di antara yang pertama adalah berdoa kepada Rasulullah SAW atau meminta hajat kepada beliau atau bahkan meminta doa dari beliau. Maka ini adalah sebuah pelanggaran syariat dan yang namanya doa ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala semata. Allah mengatakan wa qala rabbukum astajib Dan Tuhan kalian telah mengatakan berdoalah kepadaku saya aku akan mengabulkan untuk kalian dan Rasulullah SAW bersabda ad-du'a ibadah doa itu adalah ibadah artinya kalau doa adalah sebuah ibadah tidak boleh sekali-kali diserahkan kepada selain Allah siapapun dia entah itu adalah seorang nabi seorang malaikat orang yang soleh seorang wali maupun yang lain jadi yang namanya doa adalah hak khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sekali-kali seorang muslim menyerahkan doa ini kepada selain Allah. Meskipun meskipun itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara pelanggaran yang terjadi di sana adalah mengangkat tangan ketika mengucapkan salam. Itu dengan melakukan seperti ini. Ini nggak pernah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian di antara kesalahan di sana adalah meletakkan kedua tangan di atas dada seperti kalau kita sedang sholat. Yaitu seperti ini di hadapan makam Rasulullah SAW. Maka ini juga tidak diperkenankan karena bentuk seperti ini adalah hanya dilakukan ketika kita sholat untuk Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dilakukan kepada yang lain. Di antara kesalahan yang terjadi di sana adalah mengusap-usap dinding-dinding yang ada di sekitar makam Rasulullah SAW dan juga dua orang sahabatnya. Ini tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat jalan anhum. Tempat yang boleh disentuh atau diusap dengan maksud untuk beribadah di dunia ini hanya dua tempat saja. Yang pertama adalah Hajar Aswad Kemudian yang kedua adalah Rukun Yamani Ini adalah dua tempat di dunia di alam ini Yang disyariatkan untuk diusap Dengan maksud beribadah kepada Allah subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya mengusap dua tempat ini Yaitu Rukun Hajar Aswad Dan Rukun Yamani Ini akan menghapuskan dosa-dosa kita Adapun tempat-tempat yang lain selain rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani meskipun itu di Ka'bah sendiri. Maka ini tidak disyariatkan untuk diusap. Apalagi tempat-tempat yang lain seperti Masjid Nabawi atau kuburan Rasulullah SAW atau bahkan kuburan-kuburan yang lain. Maka ini tidak disunahkan, tidak disyaratkan untuk diusap dengan maksud untuk bertabarruk, mencari barokah atau dengan maksud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang termasuk larangan adalah menyeringkan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Terlalu sering berziarah ke makam Rasulullah SAW. Karena Abdullah bin Umar ketika beliau berziarah setelah beliau bepergian, beliau hanya berziarah sekali saja. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Belum mengatakan La taja'alu qabri aidan Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai aid Maksudnya adalah sebagai tempat yang sering dijarai Mungkin sehari sampai dua atau tiga kali Atau setiap sholat lima waktu berziarah ke makam Rasul Maka ini dilarang oleh Rasulullah SAW boleh mengatakan la taj'alu qabri aidan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai aid. Kalau kita ingin mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, maka itu bisa kita lakukan di mana saja. Oleh karena itu beliau sallallahu setelah beliau melarang kita untuk menjadikan kuburan beliau sebagai aid, beliau mengatakan wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum dan hendaklah kalian bersolawat kepadaku karena sesungguhnya solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada artinya dimana saja kita mengucapkan solawat dan salam untuk Rasulullah SAW meskipun kita tidak mendekat ke kuburan beliau maka salawat dan salam ini akan sampai kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian saudara kita ketika melihat kita akan menuju ke kota Madinah mereka titip salam untuk Rasulullah SAW dengan mengatakan ya fulan tolong sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW amalan ini atau titip salam untuk Rasulullah SAW ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu karena Rasulullah SAW telah mengabarkan di dalam hadis yang sahih inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni an ummati salam. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa berjalan-jalan di permukaan bumi yang mereka menyampaikan salam dari umatku kepada diriku. Jadi salam yang kita ucapkan meskipun tidak kita titipkan kepada orang lain, maka salam tersebut akan sampai kepada Rasulullah SAW dengan perantaraan para malaikat yang tugas mereka memang untuk menyampaikan salam umat Rasulullah SAW ini kepada beliau. Jadi sampaikan kepada orang yang sudah titip salam kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW telah mengabarkan demikian. Bahwasanya Allah memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa keliling di permukaan bumi untuk menyampaikan salam dari umat Rasulullah SAW kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perlu kita ketahui bahasanya tidak ada di sana hadis khusus yang isinya tentang keutamaan orang yang berziarah ke makam Rasulullah SAW. Para ulama hadis, ahlul hadis, di antaranya adalah Daruqutni, Bayhaqi, Uqaili dan juga yang lain, yang mereka sudah meneliti hadis-hadis Rasulullah SAW mereka mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan orang yang berziarah ke makam Rasulullah SAW itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah hadis yang maudhu, yaitu hadis yang palsu, atau yang kedua adalah hadis yang doif jiddan, yaitu hadis yang sangat lemah sekali. Artinya di sana tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan tentang keutamaan khusus orang yang berziarah ke makam Rasulullah SAW. Adapun hadis yang berbunyi man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang berhajian kemudian dia tidak berziarah kepadaku atau tidak menziarahi aku, maka sungguh dia telah berlaku tidak sopan kepadaku. Maka hadis ini menurut para ulama adalah hadis yang maudhu, yaitu hadis yang palsu. Jadi kesimpulannya tidak ada di sana hadis yang sahih yang berisi tentang keutamaan khusus bagi orang yang berziarah ke makam Rasulullah SAW. Sekali lagi hukumnya boleh, boleh kita berziarah ke sana. Menurut Imam Malik adalah diperbolehkan bagi orang yang datang dari safar, dari bepergian. Adapun orang yang berada tinggal di Madinah, maka kata beliau, yaitu Imam Malik, beliau mengatakan ini dimakruhkan. Kemudian di sini sekedar faedah tersebar di antara kita bahwasanya di samping kuburan Rasulullah SAW itu ada kuburan atau lubang yang disediakan untuk Nabi Isa alaihissalam yang nanti akan turun di akhir zaman dan akan dikuburkan di sana. Hadis yang berkaitan dengan hal ini adalah hadis yang doif. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya dafnu Isa maktubun fit Taurah maktubun fit Taurah sifatu Muhammadin wa sifatu Isa bin Maryam yudfan ma'ahu. Bahwasanya sifat Nabi Muhammad dan juga sifat Nabi Isa telah tertulis di dalam Taurah dan bahwasanya beliau yaitu Nabi Isa akan dikuburkan bersama Rasulullah. Hadis ini diriwatkan oleh Tirmidhi dan hadisnya dhaif. Hadisnya lemah sehingga tidak bisa kita yakini bahwasanya di sana ada lubang yang akan digunakan untuk menguburkan Nabi Isa alaihissalam. Dan perlu kita ketahui bahasanya setelah dikuburkannya Umar bin Khattab, ini sudah ada tidak ada tidak ada tempat lagi untuk menguburkan orang di dalam rumah atau di dalam kamar Aisyah radhiallahu anha. Oleh karena itu Aisyah radhiallahu anha pemilik kamar tersebut. Sebenarnya dulu beliau ingin dikuburkan bersama Rasulullah SAW dan juga bapak beliau masih tersisa di sana satu tempat untuk menguburkan satu orang, yaitu Aisyah radhiallahu anha. Akan tetapi qadarullah yang lebih meninggal terlebih dahulu adalah Umar bin Khattab. Dan beliau sebelum meninggal meminta izin kepada Aisyah radhiallahu anha untuk dikuburkan bersama Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar di rumah Aisyah. Akhirnya beliau mengizinkan. Setelah itu tidak ada tempat lagi untuk menguburkan orang di sana sehingga Aisyah sendiri meninggal pada tahun 57 Hijriah dan dikuburkan di Baqi bersama istri-istri Nabi yang lain. Ini adalah hal yang berkaitan dengan kuburan Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat adalah kuburan Baqi atau kuburan yang kedua yang disyariatkan untuk diziarahi adalah kuburan Baqi Al-Gharqad. Kuburan ini posisinya adalah kurang lebih di sebelah timur atau di sebelah tenggara dari Masjid Nabawi. Dan kuburan ini sampai sekarang umurnya sudah lebih dari 1400 tahun. Dan yang pertama kali dikuburkan ada yang mengatakan Uthman ibnu Mas'un radhiyallahu anhu. Beliau meninggal pada tahun 2 Hijriah dan beliau adalah saudara sepersusuan Rasulullah SAW dan termasuk muhajirin. Setelah itu dikuburkan para sahabat yang lain. Di antaranya yang kita kenal adalah istri-istri Nabi yang jumlahnya ada sembilan, seperti Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Juwairiyah, Sofiyah dan juga yang lain. Kemudian putri-putri beliau yang empat Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan juga Fatimah radhiyallahu anhun dan juga paman beliau yaitu Abbas, Safiyah. Kemudian di antara para sahabat seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf dan juga para sahabat yang lain. Ada yang mengatakan jumlahnya 10.000 orang sahabat. Berdasarkan ucapan Imam Malik rahimahullah mata bil Madinah minhum ay min ashabah nahwa asharati alaf wa baqihim tafarraqa bil buldan telah meninggal di kota Madinah ini dari kalangan mereka itu para sahabat kurang lebih 10.000 orang dan sisanya berpencar di seluruh negara kemudian setelah itu dikuburkan para tabi'in para tabi' tabi'in dan penduduk Madinah setelah itu sampai hari ini Baki masih digunakan untuk menguburkan orang Siapa saja yang meninggal di Madinah Baik itu penduduk Madinah asli Maupun pendatang Bisa dikuburkan di Baki ini Dan perlu kita ketahui bahasanya Kuburan para sahabat yang tadi kita sebutkan Itu sudah lama Tidak diketahui Dan sebabnya disebutkan oleh para ulama Dan juga para, para ahli sejarah Di antaranya yang pertama bahwasanya kuburan para sahabat radhiyallahu anhum ini tidak ada namanya. Tidak tertulis ini kuburan fulan dan ini kuburan fulan karena Rasulullah SAW telah melarang mereka untuk menulis di atas kuburan. Kemudian yang kedua, kenapa kuburan para sahabat sekarang sudah tidak diketahui dan sudah eh, lama tidak diketahui? Yang kedua karena kuburan mereka tidak dibangun di atasnya bangunan yang membedakan antara kuburan seorang sahabat dengan selain sahabat. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW melarang untuk membangun di atas kuburan. Demikian yang dilakukan oleh para sahabat. Sebab yang ketiga, karena kuburan baki ini bukan khusus para sahabat dan ahlul bait. Akan tapi kuburan baki ini adalah kuburan umum. Siapa saja bisa dikuburkan di sana sampai hari ini. Apabila sebuah pemakaman di dalamnya ada ribuan orang yang dikuburkan di sana dan semuanya sama, tidak ada tulisannya, tidak ada bangunannya dan sudah campur antara kuburan sahabat dengan selain sahabat, maka dengan mudah sekali kuburan para sahabat tidak diketahui. Oleh karena itu, kuburan para sahabat semenjak seribu tahun yang lalu sebelum abad yang kelima sudah tidak diketahui satu persatu. Dan ini dikatakan oleh para ulama Di antaranya adalah Abdul Aziz Ibnu Ahmad Al-Qattani Seorang ulama Yang hidup pada abad kelima Yang meninggal pada tahun 466 Hijriah Beliau mengatakan Lam yattafiqil muslimun Ala ma'rifati aina qabr nabiyyin wa sahabiyyin Illa qabr nabiyyina Muhammadin SAW Wa qabr sahibaih Abi Bakar wa Umar Beliau mengatakan para kaum muslimin tidak bersepakat atas kuburan seorang nabi kecuali kuburan Nabi Muhammad SAW dan tidak bersepakat atas kuburan seorang sahabat kecuali dua kuburan yaitu kuburan Abu Bakar As-Siddiq dengan kuburan Umar bin Khattab radhiallahu anhu Anhu Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak diketahui di antara kuburan para nabi kecuali satu saja yaitu kuburan Rasulullah SAW dan tidak diketahui di antara kuburan para sahabat kecuali kuburan Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Setelah itu beberapa kurun beberapa abad setelah kuburan para sahabat tidak diketahui ada sebagian orang yang berusaha untuk mencari atau mencari kembali kuburan para sahabat yang sudah lama tidak diketahui. Kemudian mereka mengklaim bahwasanya adalah kuburan fulan dan ini adalah kuburan Fulana dan membangun di atasnya bangunan. Dan di sini mereka sudah terjerumus di dalam kedua dua kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah mengklaim tanpa dasar, tanpa alasan. Karena kuburan para sahabat sudah lama nggak diketahui. Kemudian kesalahan yang kedua adalah membangun di atas kuburan. Karena Rasulullah SAW melarang kita untuk membangun di atas kuburan. Kemudian orang-orang Islam yang datang setelah itu Yang datang dari jauh Kemudian berjarah ke sana Melihat di sana ada bangunan Yang tinggi Dan mereka menyangka bahwasanya ini adalah suatu yang yakin Dan bahwasanya orang-orang yang membangun Bangunan tersebut Tidak membangunnya kecuali di atas ilmu Padahal hakikatnya tidak demikian Jadi mereka membangun Bangunan tersebut Tidak didasari oleh ilmu tidak didasari oleh hujjah dan alasan yang jelas. Itu hanya sekedar persangkaan semata. Oleh karena itu, seorang muslim yang ingin berziarah ke sana mengucapkan salam secara umum. Assalamualaikum ahlad diyar minal muminin wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun. As'alullah lana wa lakumul afiyah dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berkali-kali beliau datang ke Baqi mengucapkan salam yang umum saja. Kadang beliau mengatakan ucapan tadi, kadang beliau mengatakan assalamualaikum ahlal kubur atau assalamualaikum daraqaumi mu'minin atau Allahumma ighfir li ahli baqil gharqat. Jadi salam yang umum atau doa yang umum. Padahal di sana sudah dikuburkan orang yang paling dekat dengan beliau. Putri beliau sendiri yaitu Ruqayyah dikuburkan pada tahun 2 Hijriah. Beliau masih hidup. Demikian pula Ummu Kulthum dikuburkan pada tahun 9 Hijriah. Ibrahim anak beliau juga dikuburkan di sana ketika beliau masih hidup pada tahun 10 Hijriah. Zainab bintu Huzaimah, istri beliau juga dikuburkan di sana ketika beliau masih hidup pada tahun 4 Hijriah. Tapi tidak ada riwayat satupun bahasanya beliau sallallahu mengkhususkan satu persatu dari orang-orang tersebut. Yang beliau lakukan hanyalah mengucapkan salam secara umum. Dan ketika kita mengucapkan salam secara umum, kita mendapatkan dua kelebihan. Yang pertama, lebih mudah bagi seorang penjara. Kemudian yang kedua, lebih banyak pahalanya. Karena kita telah mengucapkan salam, mendoakan dengan keselamatan bagi orang banyak dari semenjak orang yang pertama kali dikuburkan di sana sampai terakhir kali kita mendoakan kepada mereka. Adapun kalau kita membatasi atau mengkhususkan 5 atau 10 atau 20 orang, maka pahalanya terbatas dan sedikit. Kemudian perlu kita ketahui bahasanya tidak ada keutamaan khusus bagi orang yang dikuburkan di baki. Baki ini adalah kuburan seperti kuburan yang lain dan tidak ada hadis yang sahih yang isinya tentang keutamaan orang yang dikuburkan di baki. Adapun hadis yang isinya bahasanya penduduk baki atau orang-orang yang dikuburkan di baki termasuk orang-orang yang akan pertama kali dibangkitkan pada hari kiamat maka hadis ini dhaif hadis tersebut berbunyi ana awwalu man tanshaqqu anhul ard thumma Abu Bakar thumma thumma Umar thumma ati ahla al baqi fayuhsyaruna ma'i thumma anta antadhiru ahla Makkah hatta uhsha hatta uhshara uhsyara al haramain beliau mengatakan aku adalah orang yang pertama kali akan terbuka kuburannya kemudian Abu Bakar kemudian Umar Kemudian aku akan datang kepada ahli baqi dan mereka akan dikumpulkan bersamaku. Kemudian aku akan menunggu penduduk Mekah dan aku dikumpulkan di antara dua tanah haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidhi Ibnul Jauzi beliau mengatakan Hada hadithun la yasih. Hadis ini tidak sahih. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah beliau mentaifkan hadis ini mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah. Jadi sekali lagi kuburan baki ini seperti kuburan yang lain tidak beda. Ya tidak ada keutamaan khusus bagi orang yang dikuburkan di sana. Jadi kalau kita ingin berdoa, doa yang paling afdal adalah doa untuk diberikan husnul khatimah. Diberikan husnul khatimah dan bukan meminta kepada Allah dikuburkan di tempat tertentu Misalnya supaya dikuburkan di Mekah Atau dikuburkan di Baki Atau dikuburkan di tempat yang lain Jadi doa yang lebih afdal dari itu semua Adalah meminta kepada Allah supaya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah Kemudian yang terakhir Dan sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak sekalian Silahkan ditulis dengan kertas Dan bagi yang tidak memiliki kertas bisa mengambil di depan Tempat yang terakhir yang disyariatkan untuk dikunjungi adalah Makbaratu Syuhada Uhud yaitu kuburan Syuhada Uhud yang jaraknya kurang lebih dari sini 5,5 km ke arah utara dan Makbaratu Syuhada Uhud ini adalah kuburan yang dikuburkan di situ para syuhada yang meninggal pas perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah. Dikuburkan di sana di antaranya adalah Hamzah ibnu Abdul Muttalib, yaitu paman Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah Mus'ab ibnu Umair. Beliau adalah seorang sahabat yang merupakan safir yang pertama yang diutus oleh Rasulullah SAW. Kemudian dikuburkan di sana Abdullah ibnu Jahash, Handalah dan juga para sahabat yang lain yang jumlahnya kurang lebih 70 orang syuhada mereka meninggal ketika perang Uhud. Rasulullah SAW dahulu pernah berziarah ke makam para syuhada Uhud. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan telah datang atar-atar bahwasanya mereka dahulu berziarah ke makam syuhada Uhud dan mengucapkan salam untuk para syuhada yang dikuburkan di sana. Oleh karena itu, termasuk tempat yang disyariatkan untuk diziarahi adalah makam syuhada Uhud ini. Dengan demikian, kita sudah e, melakukan atau sudah menyelesaikan pembahasan tentang adab-adab berziarah di kota Madinah ini dan jika kita sudah mengenal tentang beberapa keutamaan kota Madinah dan perlu kita ketahui bahasanya Tidak ada tempat yang lain Selain lima tempat ini Di kota Madinah Yang disyariatkan Untuk diziarahi dengan maksud ibadah Masjid yang diziarahi di kota Madinah ini hanya dua Masjid Nabawi dengan Masjid Kuba Adapun masjid-masjid yang lain Seperti Masjid Qiblatain Atau Masjid Khandak Atau Masjid Qomamah Atau masjid yang lain maka tidak ada keutamaan khusus bagi orang yang sholat di dalamnya. Masjid Nabawi dan Masjid Kuba dalilnya sudah kita sebutkan. Adapun masjid-masjid yang lain, maka ini adalah masjid-masjid biasa yang tidak ada keutamaan khusus. Kalau kita berziarah ke sana dengan maksud ibadah atau dengan keyakinan bahwasanya ada keutamaan sholat di dalamnya, maka ini tidak dibenarkan. Tapi kalau kita datang ke sana hanya karena ingin melihat sejarah. Ziarah tarikhiyah, berziarah hanya ingin melihat sejarah, maka ini diperbolehkan. Diperbolehkan kita mengunjungi tempat-tempat tersebut bukan karena meyakini bahwasanya di sana ada keutamaan, akan tapi hanya ingin berziarah berkaitan dengan sejarah. Itulah yang bisa kita sampaikan. Semoga yang uh, sedikit atau banyak ini bermanfaat Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah SWT semata Dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi Dan juga dari setan Dan saya memohon ampun kepada Allah Di antara tiga makam Mana makam Rasulullah SAW Kalau kita datang dari depan Itu secara zahir seperti ada tiga kamar Secara lahir Seperti ada tiga kamar Sebenarnya tiga orang Yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan uh, Umar bin Khattab Ketiga orang tersebut berada di dalam kamar yang tengah Ketiga-tiganya berada di dalam kamar yang tengah Jadi kamar Aisyah dulu kecil saja Yaitu 3 kali 5 meter Dan beliau bertiga yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar Dikuburkan secara berjajaran Rasulullah SAW bagian depan paling dekat dengan kiblat Dan berada di sebelah pojok barat selatan dari kamar Aisyah. Kemudian di belakangnya lagi Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di belakangnya lagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan semuanya berada di dalam kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau kita mau mengucapkan salam lurus pada kamar yang tengah. Kita mengucapkan salam untuk Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar dan juga Umar di kamar yang tengah. Adapun kamar yang pertama dan ketiga, maka itu kalau kita luruskan ke arah utara, ini kosong. Ini adalah kamar yang kosong. Raudhah apa yang dilakukan di dalamnya tadi sudah kita sebutkan. Bagaimana dengan hukum bertahlil di depan makam Rasulullah SAW Yang disunahkan adalah kita mengucapkan salam Mengucapkan salam untuk Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar Apakah tiga larangan waktu Sholat juga berlaku di Masjid Nabawi? Ya berlaku di Masjid Nabawi dan juga masjid yang lain Tiga larangan waktu sholat seperti setelah sholat subuh Sampai terbit matahari Setelah eh, asar sampai tenggelam matahari Dan juga ketika di pertengahan Maka ini adalah tiga larangan Atau eh, tiga waktu yang dilarang kita sholat di dalamnya Dan yang dimaksud di sini adalah sholat mutlak yang dilarang di sini adalah sholat mutlak Yaitu sholat yang tanpa sebab Contoh misalnya Bapak berada Habis asar atau sholat asar di Masjid Nabawi Kemudian duduk di Masjid Nabawi berzikir Membaca Al-Quran Setelah itu ingin sholat Sholat apa? Sholat apa saja tanpa sebab Ingin melakukan sholat karena Allah SWT Ini dinamakan dengan sholat mutlak Yaitu sholat tanpa sebab maka sholat yang demikian yang dilarang Dilarang untuk dikerjakan Baik di dalam masjid maupun di luar masjid Setelah asar Sampai tenggelam matahari Dan setelah sholat subuh sampai Terbit matahari Adapun sholat sunnah yang memiliki sebab Seperti misalnya tahiyatul masjid Ini sebabnya karena kita masuk masjid Atau sholat jenazah Ini sebabnya karena ada, ada jenazah atau sholat yang lain seperti misalnya sholat tawaf maka yang demikian adalah termasuk solat yang memiliki sebab. Nah ini boleh dikerjakan, boleh dikerjakan meskipun itu setelah solat subuh maupun setelah solat asar, karena yang dilarang adalah solat yang mutlak, yang tidak memiliki sebab. Adapun solat sunnah yang memiliki sebab, maka diperbolehkan dikerjakan meskipun setelah solat asar maupun setelah solat subuh. Seperti misalnya bapak sholat asar di luar masjid Nabawi atau di masjid yang lain di luar masjid Nabawi. Kemudian setelah asar ingin maghriban di sini, datang ke sini setelah sholat asar masuk ke dalam masjid maka tetap, tetap disyariatkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Karena yang dia lakukan di sini adalah sholat yang memiliki sebab, bukan sholat yang mutlak. Kalau tidak dianjurkan untuk sering ziarah ke makam Rasul dan para sahabat, Lalu maksud raudhah adalah tempat yang mustajab Maksud raudhah adalah tempat yang mustajab Mohon penjelasannya Tadi sudah kita sampaikan bahasanya raudhah Menurut sebagian ulama Dan ini disebutkan oleh sebagian guru-guru kami di sini Disunahkan kita untuk melakukan sholat nafilah Kemudian berzikir dan membaca Al-Quran Dan bukan berarti bahasanya raudhah ini adalah tempat yang mustajab jadi disebutkan di situ disunahkan untuk melakukan salat nafilah, berzikir dan juga membaca Al-Qur'an. Tidak disebutkan bahwasanya raudhah adalah tempat yang mustajab. Untuk mengatakan sebuah tempat itu mustajab atau tidak, ini diperlukan dalil yang lain. Diperlukan dalil yang lain. Jadi raudhah dalam masalah doa seperti yang lain. Raudhah dalam masalah doa seperti yang lain tidak ada dalil bahasanya Raudhah adalah tempat yang mustajab untuk berdoa Benar, Benarkah kita bertawasul kepada para nabi atau para wali Akan tetapi kita tetap berdoa kepada Allah Bertawasul kepada para nabi dan wali Ini bermacam-macam Kalau yang dimaksud adalah bertawasul dengan Kecintaan kita kepada mereka Maka ini diperbolehkan Karena kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kecintaan kita kepada orang-orang yang soleh adalah ibadah dan boleh kita bertawasul dengan amal soleh dan juga ibadah seperti kita mengatakan ya Allah dengan kecintaanku kecintaanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kabulkanlah doaku ya Allah dengan kecintaanku kepada Rasulullah Sallam maka kabulkanlah doaku ini dinamakan bertawasul dengan kecintaan kita kepada Rasulullah. Maka ini diperbolehkan baik ketika beliau masih hidup maupun sesudah beliau meninggal. Tapi kalau ini masuk dengan tawasul dengan Nabi adalah seseorang datang ke makam beliau kemudian mengatakan kepada beliau ya Rasulullah tolong doakan saya atau berikanlah syafaat kepada saya maka ini adalah tawasul yang tidak dibenarkan tawasul yang seperti ini menurut sebagian ulama adalah termasuk syirik karena dia telah mengucapkan doa permintaan kepada selain Allah dengan mengatakan ya Rasulullah doakanlah saya ini adalah meminta kepada beliau supaya mendoakan dan ini berarti sudah menyerahkan ibadah doa kepada selain Allah dan ini dilarang di dalam Islam Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a ibadah doa itu adalah ibadah tapi kalau bertawasul dengan Eh, kecintaan kita kepada beliau maka diperbolehkan. Bertawasul dengan doa beliau itu hanya diperbolehkan ketika beliau masih hidup. Ketika beliau masih hidup dan ada di depan kita mendengar permintaan kita, maka kita boleh bertawasul dengan beliau ketika beliau masih hidup, meminta doa beliau. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka meminta doa Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Umar bin Khattab di zaman beliau pernah terjadi kemarau panjang. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyika fataskina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyika faskina. Ya Allah, dahulu kami telah bertawassul dengan nabimu yaitu meminta doa beliau, kemudian engkau memberikan hujan kepada kami. Dan sekarang yaitu setelah meninggalnya Rasul, kami bertawassul dengan paman nabimu yaitu Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu radhiyallahu maka berikanlah hujan kepada kami. Artinya para sahabat radhiyallahu anhum di antaranya Umar bin Khattab dan juga yang lain setelah meninggalnya Rasul mereka bertawasul dengan Abbas yang masih hidup. Padahal saat itu kuburan Rasulullah SAW di sini di Madinah. Tapi tidak ada di antara para sahabat yang mereka ketika kemarau panjang datang kepada kuburan Rasul dan meminta dari Rasulullah SAW. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.